Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-awwal bila ibtida wal akhir bila intiha. جانب الصفات العليا والعزة والكبرياء والصلاة والسلام على إمام أهل الصفات والوفاء قطب الأنبياء والأولياء سيدنا ومولانا محمد خير الدواء لكل سقم ودع رحمة وشفاء في سر والجنة وعلى آله وصحبه ما دام في الأرض والسماء أما بعد أيها السادة سادتنا الأعزاء الفضلاء أما بعد Hadirin Muhtaram Al-Mukarramun Para sesepuh bini sepuh Para alim ulama itu Guru guru panjenengan pun Berkiai Soleh kasih Atau kaum profesi Hadir Wahafiyah akhirnya bila Wa Guru Ulama'ina Dengan benda beri Khususipun Khususipun أخونا وأخينا في الدنيا والآخرة khususan panjenengan berbahagia ya, lima hati muslimin dan pintar-pintar dan beberapa ulama yang tidak bisa sesungguhnya satu persatu bukan berarti kita mengurangi kehormatan dan kecintaan kita kepada para beliau para habaib dan bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu saya banggakan, bapak-bapak Puspika, Kak Camat, Kak Danramil, Kak Kapolsek atau yang mewakilinya, maaf, Bapak Bupati juga ada yang mewakilinya, pengurus Juniah Anitarifah al muqtadarah lihat Gresik Hadirin dan hadirat rahimahumullah Baru saja kita semuanya melak menyaksikan adanya pelantikan Sumbiah Kabupaten Gresik juga yang baru saja dilantik bisa melaksanakan, mampu melaksanakan, mensyarkan kalimah la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah khususnya di Gresik dan talebah umumnya di bumi Indonesia ini dan saya mengucapkan selamat apa sih sebenarnya terlepas itu zaman seperti sekarang ini perlu ada satu jawaban-jawaban karena segala sesuatu itu berkadang menuntut pendapat logik atau logika terutama untuk generasi-generasi muda kita ke depan ini yang harusnya ahli dan mencatat-mencatat sehingga mempunyai referensi yang lebih cukup dan akurat tanggung jawab umumnya untuk Nahdlatul Ulama dan khususnya untuk ahli tariqah dalam menyongsong ke depan al-mustaqbal itu tantangan sangat luar biasa jelas yang akan bisa atau mampu menjawab tantangan-tantangan di pundak tantangan bangsa, tantangan umat pada zaman ini dan al-mustaqbal itu tertumpu di pundak kalian bukan di pundak orang lain di pundak kalian al muslimun di pundak kalian selaku bangsa Indonesia kita melihat perkembangan-perkembangan yang sangat luar biasa dalam bidang teknologi dalam perkembangan budaya yang cukup berpengaruh dalam bidang ekonomi tidak cukup dalam dunia ekonomi sampai dunia pertanian tidak cukup dari itu sampai dalam bidang antariksa astronomi atau antariksa itu sendiri menemukan bagaimana adanya komunikasi jarak jauh yang tadinya pripun itu bisa diangkat bisa kita terima sekarang kita sudah bisa berhadapan yang bisa diajak bicara penemuan-penemuan yang demikian ya bukan saya mengecilkan kita berdiam sulit untuk bisa mengajar mengejar disadari atau tidak kalau tidak mau melangkah dari alat tempur persenjataan dari kendaraan darat laut udara belum yang lain alat-alat transportasi yang umum sifatnya entah itu darat, udara, laut ditarik ke bawah dari mulai kapsul sampai tablet yang bikin siapa? belum alat-alat kedokteran dari alat bedah yang paling ringan sampai ke dunia pertanian menggunakan stek untuk mempersingkat waktu yang ukurannya tumbuhnya lama dan lain sebagainya belum pengaruh budaya-budaya yang lain tumbuh-tumbuhan semuanya mempunyai vaksinasi manusia pun harus mempunyai antibodi selain anti, antibodi vaksinasi antibiotik benteng-benteng itu tumbuh-tumbuhan manusia pun untuk membentengi daripada hal-hal yang negatif yang akan mempengaruhi sehingga tidak menggoyahkan iman yang ada di kulumina wa fi kulubikum ini pengaruh ilmu pengetahuan dengan pengaruh teknologi IT ini luar biasa tapi bukan berarti kita menolak itu ilmu tapi kalau sudah mengenal kita budaya kalau kita tidak diberi lagi nah, yang kuat justru kita akan menjadi umat yang setback mundur bukan maju itulah apakah torekoh tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan sangat berkaitan jangan dikira tidak makanya hal ini dalam masalah tentang pengetahuan ini yang terkait sekali dengan tarekat maaf untuk generasi muda terutama kaulah kaulah muda ini kita ambil satu surat dan surat ini sudah populer tinggal dari mana sudut cara menafsirkannya kalau sudut masalah perkara akhirat jelas itu pokok sudut yang berkaitan dengan akidah itu jelas tapi yang terkait dengan sesama kita yang penting sekali dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam dunia medis ini jarang terbuka bukan tidak ada apa diantaranya Bismillahirrahmanirrahim والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين صلبه syariata alal insan hinu nadahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqna al insana min nutfatin amsajin nattalihi faja'alnahu sami'an basira yang satu posisi ayat atas menerangkan ilmu astronomi astronomi antariksa yang ke bawah menerangkan ilmu anatomi manusia apa kaitannya anatomi manusia dengan antariksa itu sendiri lo jadi maaf ya mau ahli tarekoh kurang pengetahuan bukan mau ahli tarekoh pintarnya kau tasbih hai bukan oh, sangat luas tarekoh ya apa tarekoh bisa dikir eh kurma masuk Inilah apa kaitannya? Ternyata sangat erat Di antaranya saya ambil beberapa saja di dalam wasana, di dalam akbar. Selain ilmu adiniyah, tapi terkait dengan adinya, apa di antaranya berapa planet berapa berapa bintang berapa dan sebagainya kita ganti dengan satu ayat Bismillahirrahmanirrahim kalau perintah selain sholat turun haji zakat puasa ayatnya diturunkan tapi kalau sholat kenapa dia dan anehnya ayat yang lain boleh dikatakan awalnya tidak diawali subhana tapi di dalam surat Bani Israel diawali dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hebat karena apa ini tanggung jawab mutlak Allah Subhanahu wa taala. Akal sementara ditaruh. Dari mulai langit pertama sampai ke matahari, bulan dan lain sebagainya panasnya dari mulai yang terdekat matahari itu panasnya kayak apa? belum sebelum jauh ke matahari ada suatu hawa yang disebut Yunusfil itu benda apapun yang lewat ke sana mereka tidak ada yang mampu hancur kalau lewat udara itu panas yang tidak bisa diukur berapa derajat Celsius? inilah lalu kita melihat apa hubungannya matahari dengan air laut perlunya sinar-sinar oh, dan lain selain sinar yang lain seperti ultraviolet hubungannya dengan ikan hubungannya dengan apa yang di laut hubungannya daun-daunan dengan daun-daunan hubungannya dengan yang di sungai dan lain semuanya berhubungan pentingnya sinar matahari panasnya matahari jadi kalau orang sengaja saya terapkan begini supaya sedikit agak berpikir lebih jauh. Kalau yang sudah akademisi saya tidak heran. Sebab kalau di dalam kita bukan dogma, walaupun kita pikir banyak PR di dalam dunia dia ya. hanya dipelajari hanya untuk ritual belaka atau untuk bentuk berhubungan dengan ibadah. Satu contoh apa? Dalam fakir dalam takdir Almiyah, Almiyah bisa Oh air yang besar untuk itu hanya tujuh dibagi tujuh air laut. Ini PR dari Malik yang kita ketahui sing pokoknya aku bero yang pokoknya kagum guru itu banyak segoro sah banyak tayo sah salah Tapi pernahkah kita menyelidiki bagaimana laut larutan-larutan garam yang bisa mengembalikan pantulan sinar ultraviolet sehingga asingnya air laut itu sendiri tidak menjadi madorot, menjadi obat untuk para pengunduh ataupun yang mandi. Tidak pernah cara tersebut Dan bagaimana kandungan pasir-pasir yang ada di dalam sungai itu sendiri mempunyai kandungan besi yang cukup ataupun kapur dan belina sehingga bisa mengembalikan pantulan-pantulan ultraviolet kalau di laut diganti oleh larutan garamnya kita bisa silang mengawinkan mana air air yang kandungan belerangnya cukup tinggi kapurnya yang cukup tinggi, besinya yang cukup tinggi antar sungai dengan sungai. Sungai ini masalah besinya cukup kuat, sungai yang satu kapurnya cukup kuat, diambil 40 persen, 60 persen. Ini Tahu di daerah perkebunan yang kapurnya terlalu banyak, kita kasih air yang kandungan besinya cukup insya Allah pertumbuhan dunia pertumbuhan, buah-buahan istimewa Tidak usah repot-repot kalau mau masalah pupuk dan sebagainya. Asal mau. Itu satu contoh. dan dikira daun-daunan itu juga tidak berhasil, sangat luar biasa yang merekam mempunyai kandungan. Debu ini para bapak, para adik-adikku. Mengapa? Kalau digigit anjing, ataupun dijilat yang laba pakai debu oh itu peraturan BPS ngomong orang itu sopo ya peraturan jelas subhanallah debu yang ada bukan debu di pesawat saya di pesawat bukan itu maaf debu pintu itu mempunyai kandungan penicillin murni 100% yang sudah dinetralisirkan sehingga penyakit rabies apapun itu kalau belum disertu dulu jadi siol kalau bolak balik letus terus ini sini sembuh kambuh lagi sini kambuh lagi kenapa baksil bakteri virus yang ada di dalam liur yang walabah itu tidak bisa dimatikan terkecuali diturabin karena mempunyai kandungan penicillin murid 100% tulis itu jangan pendengar setia saja nah hubungannya dengan manusia sudah kalau ilmu dan lainnya nanti bisa sembuh sampai ngantuk kalau doel mimpi lama-lama di situ ada kalimat menajibut tapi kalau di dalam tafsir banyak keterangannya itu ulama yang menerangi kalau manusia dalam kegelapan dan sebagainya itu sebagai petunjuk itu sudah makhum dan maklum sangat-sangat makhluk makhluk dan makhluk ternyata otak manusia yang saya sebelah kanan sebelah kiri otak kecil otak besar itu mempunyai sel yang luar biasa selnya kuat berapa jumlah sel otak manusia tidak ada yang bisa itu miliaran jumlahnya sel manusia adalah miliaran jumlahnya sama dengan perbintangan bintang-bintang itu sama jumlahnya dengan sel manusia kalau manusia awam saja mampu menjalankan 5% atau 10% yang ada pada otak kita manusia biasa mampu melihat dari belakang tapi Rasulullah full lebih daripada 100% sehingga Rasulullah tanpa mata bisa melihat dari belakang. Kenapa? Organ yang ada di dalam sel-sel udara. Itulah dia Di bawah otak manusia berjelas hubungannya dengan beberapa rongga-rongga antara gigi, gusi, ini yang mengeluarkan apa cairan-cairan yang dibentuk namanya enzim-enzim beberapa enzim jumlahnya ketika kita makan itu sangat membantu ketika pencernakan masuk ke pencernakan enzim itu pun ikut berperan ibu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu kelebihan dari mulai ubun-ubun sampai telapak kaki enzimnya kaya berbeda dengan kaum lelaki baina surah wa rukbah maka berbeda mengapa ibu-ibu diperintahkan untuk menggunakan jilbab awet muda karena untuk apa melindungi enzimnya yang ada pada setiap diri wanita bukan sekadar peraturan agama saja juga agama melindungi kesehatan kaum wanita bukan sekadar peraturan begitu hebatnya Islam Islam mengatur akidahnya Islam mengatur apa yang dimakan Islam mengatur cara berpakaian Islam mengatur dari mana dimakan yang dimakan Islam mengatur bagaimana yang kita dapati sangat kompleks sekali Nah ketika kita makan Yang pertama kali masuk adalah ke pencernaan Antara pencernaan itu ada tempatnya sendiri Habis yang dicerna Dan yang satu mesin pengilas Itu kalau kita lihat potong kambing atau sapi kerbau coba ada kecil itu kalau dibu belah gitu dibuka itu babatnya lebih lengket tinggi itu mesinnya kerjasama yang baik antar liver pankreas ginjal disaring menjadi lima bagian yang dua jelas najis yang tiga tidak darah putih darah merah ringan inilah yang mensupport selalu dipompa oleh paru-paru masuk pertama kali ke liver di orbit masuk ke jantung sampai masuk ke otak kecil otak besar selalu dibilang di darah ini tapi kalau darah itu kotor apa yang terjadi apakah tidak mungkin pola pikir manusia pun itu paling tidak terkena imbas dari akibat darah yang kotor lebih-lebih tahu bangsa Indonesia ini luar biasa umat Islam Indonesia itu kategori cerdas pada abad 9 izin ya perkembangan wali 9 kurang lebih di antara abad 9 kurang dari 9 Hijriah al ulama wal aulia di Indonesia ini yang jago-jago luar biasa al-mutabah ini Bagikan lautan ilmunya Ahli strategi Ahli ekonomi atau orang-orang ekonom Ahli pertanian Dan mempunyai manajemen yang sangat rapi sekali Beliau dakwah masuk ke Indonesia Bukan langsung ada kesaktian Maaf saya kayak di film Wali sana mengeluarkan lagi keris ya Allah kita bodoh, tidak sadar Beliau masuk ke Indonesia dari Al-Imam Jamaluddin Hussein. Sebelumnya itu sudah ada dari mulai 14 kurang lebihnya 477 Hijriah. Itu sudah ada Syarifah Fatimah Lera Islam sudah ada di Indonesia Maulana Qasim, Maulana Ja'far yang makam panjang di lereng itu banyak sekali regenerasi terus tunggu sampai pada regenerasi wali sembilan mestinya kita bertanya apa sebab wali sembilan itu tidak berhasil cara dakwahnya hal bisa atau bisuyufihim lah apakah dengan pedangnya tidak pernah kali sembilan mengajarkan pedang sebab waktu berhijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali dibangun pedangnya diganti apa? pedang intelektual, ilmuwan pertanian perdagangan dibuka pada waktu itu sampai terjadi deklarasi Madinah untuk memajukan dunia Islam bukan titik-titik pedang titik-titik pedang jihad jihad jihad untuk memperbanyak janda mana lagi luar biasa maka dibawa oleh ulama Masuk ke Indonesia, ada yang dakwah dalam dunia pertanian, ada yang dakwah dengan dunia ekonomi, ada yang dakwah dengan dunia medis, dan lain sebagainya. Masuk di zaman jayanya Majapahit, diterima. Dimasuk di zaman jayanya pejajaran diterima. Kecil kedaharannya Mestinya kita tanya apa sebab beliau-beliau berhasil sehingga kita bisa mengkaji, meniru. Bukan ceritanya maaf kalau saya kritik, selain cerita keramat, kesaktian tidak ada lagi. Ya, keramat itu pemberian oleh Allah Ta'ala, tidak usah dibahas itu. Saat persoalan senari ini, tapi secara ilmiahnya, kewajiban untuk kita kita pelajari bagaimana cara ekonomi beliau-beliau. Apa terus masuk kampung keluar kampung tasbih. Eh, wong wong sakti saktian lagi nambah di lagi kan Dalam dunia ekonomi dia bawa kain-kain dari keluaran India, dari Turki dan lain sebagainya melalui itulah dia cara mengenal orang ini pak, ini pak, ini ada kain bagus sekali eh itu ibu, ini kalau dipakai ibu ganggu sekali cantik sekali, paling cantik ditambah cantik ibu aduh boleh lihat tuan boleh siapa yang larang ini pertama kali perkenalan sudah senyum yang dilakukan laku tidak laku tapi senyum pertama itu akan menyentuh sangat fisiologis bukan dakwah hmm. Kan tidak nih Mario dakwah muka kira pernah tertawa senyum Rasulullah basyasyah ini dakwahmu salam tidak mau disalamin kayak benar sendiri kayak Islam punya dia aduh hendak basyasyah akhlaknya Rasulullah yang dipakai inilah itu di antara keberhasilan wali seminar itu satu contoh karena jadi otaknya cemerlang nah sebab apa di diantaranya kita bawa lagi teruskan pencernaan ini kalau darah sudah baik kotor Bangsa kita itu bangsa maju, bukan bangsa yang tidak maju kategori otaknya cerdas. Pada abad 9, saya kembalikan lagi, sudah mengeluarkan tokoh ulama satu. Beliau musim Torekoh, guru besar di Masjidil Haram. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud al-Jali. Tertera di dalam kitab Jami Karamatul Aulia. Jutani belum kesini kalau kesininya lebih maju ya pantas abad ke sembilan saja sudah begitu seperti Syekh Ahmad Khatib Sambas Inawawi Al-Bandani Syekh Uthman Mufti Batawi dan tokoh-tokoh yang lain Syekh Abdul Somad Palembang dan tokoh-tokoh yang lain juga itu Indonesia Indonesia sangat potensi dan strategis Perawan cantik lagi Indonesia sing ini ngelamar banyak oknum-oknum ini bagaimana supaya pemuda atau generasi muda Indonesia tidak bisa maju saya tidak berbicara hal-hal tentang masalah narkoba sudah jelas haram kita bahas masalah keharamannya tujuannya apa dahulu untuk mematikan otak generasi pemuda ke depan sehingga tidak bisa menjawab tantangan bangsa dan tidak bisa menjawab tantangan umat itu tujuan pokok akhirnya Indonesia tidak bisa membangun karena generasi yang kita harapkan lemah pola pikirannya karena sudah teracuni pola pikirannya takut bahaya sepele kelihatan Mahasyarul muslimin rahmatullah ini pentingnya di sini ini harus jadi kotor kembali kepada pentingnya al-ma'idah Islam natur Bagaimana cara membersihkan bencana yang selalu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tidak pernah kita cuci. Kalau bencana yang di luar, ojo, rio kita cuci. Tapi bencana yang dalam perut kita, al-ma'idah kita dipercernakan, kapan kita mencucinya? Kapan kita mencucinya? Disinilah al-Islam mengatur Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل إلى القائم بحقوق الله والباطن إلى فرج الله اللهم وزعنا الله نورا وتكون لنا ولي فرجا وفرحا وسرورا اللهم صل على سيدنا محمد المعبود رحمة للعالمين صلاة تفرجنا ما نعتويه من بيتنا ودنيانا وحنا صلى وسلم اللهم عزز بين قلوبنا واصل ذات بيننا ودنا سبل السلام ودنا سبل السلام ودنا سبل السلام Pemirsa, demikianlah tadi acara pelantikan Idara Subiang Gersik bersama Jamiah Ahli Toriko Al-Mu'tabaro An-Nahdiyah. Dan tanpa terasa, satu jam sudah kami menemani Anda. Kini saatnya kami mohon undur diri. saya Lutfi Anu Farida beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan jangan lupa saksikan terus Kiss Event hanya di TV9 Santun Menyejukkan. Allahul Muafiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.